Mitra bisnis, pemerintah berencana menerbitkan undang-undang yang akan mengatur badan penyelenggara jaminan sosial. Hal tersebut dilakukan untuk menindaklanjuti undang-undang tentang jaminan sosial yang sebelumnya sudah disahkan. Untuk membicarakan hal tersebut, segera kita berbincang dengan Sofyan Wanandi, Pak Sofian, bisa Anda jelaskan mengenai Badan Penyelenggara Jaminan Sosial dan tanggapan pengusaha atas hal tersebut? Ya, BPJS itu ya Badan Jaminan Sosial itu. Kan ini udah Undang-Undang 40 dulu. Sebenarnya Undang-Undang ini sudah bermasalah. Dulu kita sama buku pernah demo itu Undang-Undang. Sebenarnya undang-undang itu yang menyatakan perlunya social security. Semua orang itu mesti mendapatkan social security. Tapi kan pemerintah sekarang ini mau mencoba karena undang-undang udah lewat dua tahun, jadi sekarang mencoba membuat ada dua BJSN itu, yaitu ada dua badan yang yang membuat satu khusus untuk kesehatan, satu lagi untuk yang lain-lain termasuk pensiun dan hari tua dan lain-lain itu ya. Jadi kita ini melihat ya, kita swasta ini sudah membayar daripada jaminan sosial di kita itu melalui jam sostek pegawai negeri itu ada namanya ASKES, ada namanya uh, Sabri, ada namanya daripada ya, satu lagi itu ada empat BUMN itu. Nah bagaimana ini di merger? Kalau di merger ini juga susahnya begini ya, kita kan membayar iuran tiap bulan. Kalau yang tiga yang lain itu karena BUMN itu kan dipakai APBN pemerintah. Dan uang kita ini sekarang kalau dipakai untuk kepentingan daripada sektor informal, sektor miskin yang tidak ada hubungan kerja sama kita, kok kita ikut bayar gitu. Mana bisa lagi kita kompetitif kalau ongkos kita naik terus. Masa saya sama buruh mesti bayar misalnya untuk nambah lagi untuk yang miskin-miskin itu. Itu kan tanggung jawab pemerintah. Nah, jika sudah jelas itu merupakan tanggung jawab pemerintah, uangnya dapat dari mana Pak? Itulah yang sekarang ini mestinya dipakai dari uang jam cashmas dan segala macam itu. Bukan jam uang jam sostek atau uang-uang daripada pensiunnya tentara atau pegawai negeri itu punya uang yang mau dipakai untuk orang miskin malah cukup lagi. Karena itu ada kira-kira 100 juta orang yang mesti kita kasih uh, bantuannya. Mana mana bisa kita kompetitif lagi di Indonesia ini yang begini-begini kalau terus-terusan begini. Jadi kita sendiri nggak ngerti. Soal begini ya, jangan dilupakan. Amerika, Eropa, Jepang semua itu bangkrut karena social security-nya yang terlalu tinggi. Sehingga rakyatnya nggak bisa bayar lagi. Mungkin kita nggak rasakan sekarang, 10 tahun lagi baru kita rasakan. Karena makin tua makin banyak yang sakit, yang muda-muda makin sedikit dan itu tidak cukup produktif untuk bisa membayar lagi social security yang tua-tua. Itu yang terjadi Amerika, Eropa dan Jepang itu juga bangkrut itu sebagai besar termasuk yang namanya Greeks kemarin ini kan bangkrutnya juga karena itu ya. Ya rakyatnya kalau sudah dapat gratis semua yang enak kan sudah merasa itu tanggung jawab pemerintah kan. Memang pemerintah harus tanggung jawab mengenai seluruh rakyatnya tapi caranya kan tidak asal Oh minta-minta saja, mesti semua bekerja juga dong untuk bisa memberikan itu social security itu. Demikian Sofian Wanandi, saya Kiki Wijaya.